kaum muslim yang saya hormati. Maka inti dari pembahasan kita adalah semangatlah untuk belajar dan carilah dari ahlinya, dari para ulama, ahlul hadis, ahlul ilm, orang-orang yang umana, orang-orang yang terpercaya. Jangan sembarangan kita mau minum kita cari yang paling jernih, yang paling bersih. Baru kita minum. Mau makan pun demikian kita cari mana yang bersih. Lalu kita makan. Kenapa? Takut rusak badan kita. Takut sakit. Kenapa urusan agama nggak milih sembarangan dimakan oleh dia? Dari kanan dimakan, dari kiri dimakan, dari depan dimakan. Katanya, katanya juga dimakan. Konon katanya juga diambil. Sembarangan. Eh. Kalau sakit, bukan badannya yang sakit. Agamanya yang rusak. Kalau agama rusak, ancamannya terus-menerus. Mengerikan. Mana lebih penting? Kesehatan badan atau kesehatan agama? Jawabannya saya yakin semua benar. Kalau dikasih ulangan keras semua jawabannya. Ya jelas. Ya agama lebih penting daripada badan kita. Tapi kenapa? perhatian sebagian besar manusia pada kesehatan badannya. Hati-hati, mau minum hati-hati, mau uh, makan hati-hati, harus cari yang bersih, cari yang jernih, cari yang sehat. Lah kenapa ketika belajar mencari ilmu nggak seperti itu? Sembarangan serampangan. Ini keanehan. Tidak mencari yang bersih, yang jernih dari para ulamanya, para ahlinya, umana'uhum wa kubara atau akabiruhum wa umana'uhum wa ulama'uhum Semoga apa yang kita sampaikan menjadi nasihat. Menjadi perkara yang terus mengingatkan kita. Agar terus semangat belajar dan tidak pernah merasa cukup dengan ilmu.